Daniel? Ada dua, apa saja? Hajar itu apa? Hajar itu apa? Hmm? Apa? Gak ngajak bicara. Ada berapa tadi? Ada dua. Apa saja? Hajar takdib. Fungsinya untuk apa? Untuk mendidik. Terus yang kedua, hajar tarik, hajar yang maknanya meninggalkan. Kalau hajarnya Kaab ini hajar untuk apa? Untuk mendidik. Supaya yang dihajar jadi baik. Maka ini maslahat yang perlu diperhatikan adalah kembali kepada siapa? Kembali kepada yang dihajar. Kalau hajar tarik, hajar meninggalkan, maslahat kembalinya kepada siapa? Yang menghajar. Hasan tabarakallahu fik. Jadi yang namanya meninggalkan nggak ngajak bicara orang itu ada dua. Hajar yang syar'i, hajar yang dikarenakan alasan agama. Perhatikan anak-anak, ini ada dua. Yang pertama tujuannya adalah untuk memberi pelajaran supaya orang yang dihajar ini kembali dari keburukan kepada kebaikan jadi dihukum kamu kalau melakukan keburukan kemudian tak hajar tak diamkan nggak tak ajak bicara ini adalah untuk memperbaiki untuk memberi takdib Dan ada juga yang mengajak, yang tidak mengajak bicara itu fungsinya, tujuannya adalah untuk menghindari atau untuk meninggalkan, yaitu menyelamatkan diri dari orang-orang buruk. Orang-orang yang para fustak, para ahlul ma'asi, itu kalau kamu kawani, kalau kamu temani, kalau kamu ajak bicara mereka, kalau kamu ajak ngobrol mereka, dari kalangan para dedengkot keburukan maka kamu akan dalam bahaya agamamu akan rawan rusak maka caranya adalah kamu meninggalkan untuk berbicara dengan mereka demi menyelamatkan diri ini namanya hajar bima'na tark hajar maknanya meninggalkan dan perlu ditambahi kalau hajar takdib adalah menghajar orang-orang yang masih diharapkan kebaikannya. Ini bedanya. Kalau hajar takdib itu adalah orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan, sifatnya kesalahan itu kesalahan-kesalahan biasa yang masih diharapkan jadi baik. Itu hajar takdib. Adapun hajar tarik ini adalah dari orang-orang yang sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk jadi baik atau tidak ada lagi harapan bagi kita untuk memperbaiki dia maka diperlakukan hajar tark maka diperlakukan hajar tark jadi hajar yang tark ini lebih keras daripada hajar takdib hajar tark lebih keras daripada hajar takdib Karena dia adalah untuk meninggalkan. Tapi kalau dari sisi bentuk meninggalkannya, hajar tarik ini macam-macam. Ada yang sampai meninggalkan cuma sekedar nggak akrab, ada yang sampai nggak mau bicara sama sekali, ada yang sampai nggak mau berkumpul sama sekali, sesuai dengan kebutuhan. Paham? Jadi kalau hajar tarik dari sisi lamanya dia lebih lama, lebih paten. Ya Allah. Tapi kalau dari sisi bentuk, bentuk sifat menghajarnya ini bermacam-macam sesuai kebutuhan. Walaupun hajar itu secara umum adalah meninggalkan bicara tapi dalam konteks hajar tarak ini gambarannya bertingkat-tingkat. Ada yang masih ngajak bicara tapi udah nggak dekat. Itu juga hajar tarak. Seperti yang sering kita sebutkan Al-Imam Wardi menyuruh untuk menjauhi berkawan dengan orang-orang yang buruk. Ini juga termasuk hajar, ini juga termasuk hajar tarak. Tapi dengan gambaran yang lebih luas, dengan gambaran yang lebih yang lebih luas. Yang jelas hadis Ka'ab bin Malik ini termasuk salah satu pondasi dan juga penjelasan tentang bagaimana gambarannya hajar takdib Karena hajar Rasulullah saw Alaihi Wasallam dan kaum muslimin kepada Ka'ab bin Malik ini adalah bentuknya adalah takdib demi mentakdib. Yang kemarin sudah kita lewati pembahasannya dan juga kisahnya Ka'ab bin Malik bagaimana ketika beliau curi-curi pandang kepada Rasulullah apakah Rasulullah jawab salamnya ataukah tidak. Demikian juga sudah kita lalui betapa sedihnya Ka'ab bin Malik tatkala hari-harinya harus terlewati di dalam kesedihan sampai beliau pada suatu hari memanjat kebunnya Abu Qatadah dan mengucapkan salam kepada Abu Qatadah tapi tidak dijawab. Maka Kabi bin Malik bertanya, "Apakah demi Allah di munasyadah disebutkan nama Allah, apakah engkau tahu bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya sampai tiga kali?" Tapi Abu Qatadah cuma bilang Allah wa rasuluhu alam. Maka Ka'ab pun pergi dengan menangis dan kembali memanjat kebun dinding kebun tersebut. Kemudian Ka'ab bin Malik juga mengisahkan pada suatu hari ketika di pasar tiba-tiba ada seorang Nasrani dari Syam. Seorang petani yang Nasrani dari Syam tanya, "Mana Ka'ab bin Malik?" Maka orang-orang mengisyaratkan bahwasanya itu Ka'ab bin Malik, tapi nggak disebut namanya. Maka orang tadi membawa sebuah surat, sepucuk surat dari Maliki Ghostan, dari Raja Ghostan. Kerajaan Ghostan itu ikhwan adalah kerajaan Arab yang ada di Syam. Kerajaan Arab, anak keturunan Arab yang ada di Syam itu namanya Ghostan atau Ghosasina. Mereka memeluk terpengaruh dengan agama Nasrani, agama Kristen. Ini kerajaan Hosan. Kerajaan Hosan adalah kerajaan Arab yang ada di Syam. Mereka terpengaruh dengan agama Kristen, memeluk agama Kristen. Dan mereka menjalin hubungan baik dengan orang-orang Romawi. Ini Maliki Ghassan. Adapun nama dari Raja Ghassan ini adalah Jabalah Ibnul Aiham. Nama dari Malik Ihsan ini adalah Jabalah Ibnu Al-Aiham. Dan ada juga yang mengatakan Al-Harith Ibnu Abi Syamir. Ini adalah sebenarnya satu keluarga. Al-Harith Ibnu Abi Syamir ini adalah buyutnya Jabalah. Paham? Jadi kerajaan Ghassan itu turun temurun sampai beberapa tahun. Ada kalanya dipimpin oleh Harith Ibnu Abi Syamir ini buyutnya, kakek atasnya lagi dari Jabalah. Kemudian yang waktu kejadian ini kerajaan Ghassan dipimpin oleh Jabalah, buyutnya. Apa cucu cicitnya? Tadi siapa? Malik Ibnu Abi Syamir. Anak-anak diperhatikan. Kalau bicara ini tak suruh keluar. Diperhatikan. Jadi Malik Ghassan tadi namanya Jabalah Ibnul Aiham yang memiliki buyut atau kakek tinggi yang bernama Al Harith bin Abi Syamir. Ini mengutus seorang utusan untuk mengantarkan sepucuk surat kepada Kabi bin Malik. Dan Kabi bin Malik adalah seorang yang bisa membaca wa kuntu katiban. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Adam, wa kuntu katiban maksudnya saya bisa membaca. Karena orang kalau bisa menulis ya bisa membaca, kalau bisa membaca ya bisa menulis. Maka dibaca oleh Kabi bin Malik dan ternyata isinya adalah amma ba'du fa innahu qad balagona telah sampai kepada kami. Ana sahibaka qad jafaka bahwasanya temanmu kawanmu yaitu Nabi Muhammad telah memperlakukanmu dengan buruk jafaka cuek menerlantarkanmu walam yaj'alka Allahu bidari hawan dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanmu berada di negeri kehinaan wala madiyah dan negeri yang sia-sia. Falhaq bina nuwasika, maka ikutlah bersama kami. Kami akan merawatmu dengan baik. Itu makna nuwasika, majzum karena jamak karena jawab dari falhaq. Aslinya fiilnya wasa yuwasi. Kemudian majzum jadi nuwasika. Yaknya dibuang. Maka ikutlah dengan kami, sini, datanglah kepada kami, kami akan merawatmu dengan baik. Jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang bertubi-tubi kepada Ka'ab bin Malik. Ujian yang sangat dahsyat. Bertepatan dengan keadaan hati yang dirundung oleh duka. Didera oleh luka. Dan diselimuti oleh kesedihan yang sangat dalam. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Kebetulan dan bertepatan dengan hati yang sedang dilanda penderitaan, kekecewaan dan juga kesedihan, kebingungan, serta kalut dan kemelut rasa yang sudah berjalan selama berpuluh-puluh hari Ibaratnya kamu sedang haus-hausnya. Kemudian datang es. Yang sangat segar. Godaan dari syaitan. Di saat kamu sudah kehausan, sudah hampir mati. Bukan cuma haus segini. Bayangkan Kabi bin Malik tidak ada yang mengajak bicara selama berpuluh-puluh hari. Ini rasanya bagaimana? Karena sangat sedihnya sampai digambarkan bumi-bumi sampai berubah. kehidupan dunia sudah tidak sebagaimana biasanya lagi. Ini karena saking sangat sedihnya ya kawan. Sudah nggak bisa lagi digambarkan dan nggak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata kesedihannya Ka'ab bin Malik. Saking sedihnya tidak bisa lagi diceritakan. Tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Cukup dikatakan bumi terasa berubah. Ini sudah mewakili betapa Sedihnya Ka'ab bin Malik tidak diajak bicara oleh kaum muslimin. Lah kita kadang nggak diajak bicara, beberapa orang saja sedih, sudah niat pindah. Suka betah di Sugian. Apa? Ono masalah mbek Wong. Itu kita. Bagaimana kalau seandainya seluruh kampung ini, seluruh negeri ini, nggak ada yang ngajak bicara kita. Bayangkan. Kayak apa rasanya? Orang kita kadang nggak diajak bicara oleh sebagian kawan atau ada berubah sikap dari beberapa orang saja. Kita rasanya sudah pengen pergi saja kok. Kita sudah pengen pindah dari tempat ini, mencari tempat yang lebih nyaman. Itu kita. Bagaimana dengan ketika kita atau ketika Ka'ab bin Malik harus berhadapan dengan masalah semua orang. Hanya beberapa orang saja yang mungkin bisa berinteraksi seperti mungkin istrinya karena nggak mungkin bisa di, disuruh untuk tidak berbicara juga. Sebagaimana nanti akan datang istri dan keluarga yang ada di rumahnya nggak bisa disuruh untuk menghajar. Ini termasuk rukhsah karena nggak mungkin bisa. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan ini yang ingin kita tekankan dan hendaknya pelajaran ini diingat betul dijadikan sebagai bekal ketika nanti suatu saat kita menghadapi tekanan menghadapi dan merasakan ketika kecewaan serta kesedihan yang sangat dalam terkhusus dalam muamalah dengan kawan-kawan kita ujian dan cobaan memang banyak dan sudah sering kita sebutkan tapi kalau ujian berupa dari orang lain ini ini adalah patriotnya Ka'ab bin Malik tirulah Ka'ab bin Malik dalam menghadapi ujian dari orang dalam menghadapi tekanan dan masalah problematika bersama teman bersama orang sekeliling ini kisahnya Ka'ab bin Malik ini tolong dijadikan sebagai cindera mata serta obat penawar yang senantiasa dikantongi sebagai bentuk jaga-jaga suatu saat kita pasti akan menghadapi ujian sebagaimana ujian Ka'b bin Malik yaitu kita akan diuji dengan kawan-kawan kita Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira dan kami jadikan masing-masing dari kalian sebagai cobaan bagi yang lain ini pasti kita akan menghadapi tekanan problematika bersinggungan, bersih tegang dengan sebagian kawan kita. Ini pasti, kalau nggak sudah berlalu maka pasti akan datang. Maka melalui media ini saya tekankan kepada diri saya sendiri dan kepada antum semua hendaknya kisahnya Ka'ab bin Malik ini dijadikan sebagai pegangan dan suri tauladan yang baik bagaimana sikap seorang mukmin yang benar di dalam menghadapi tekanan manusia. Karena itu mungkin satu kajian full ini atau bahkan mungkin kajian besoknya lagi akan kita pembahasan kita akan berputar berporos seputar pelajaran tentang sikapnya Ka'ab bin Malik dan kekokohan beliau serta kesetiaan iman kala menghadapi tekanan dan ujian maka Ka'ab bin Malik ketika sedih-sedihnya di saat hati sedang kalut-kalutnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti tapi masih terus berlanjut. Bahkan di saat yang seperti itu, di saat kekecewaan memenuhi ruang sanubari, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang lain, yaitu tawaran dari orang-orang selain kufar, dari selain kaum muslimin, agar Ka'ab bin Malik ikut bersama mereka. Maka dalam sebagian riwayat Ka'ab bin Malik sampai ngeluh ini kepada Rasulullah, cerita setelah dibuka boikotnya cerita. Ya Rasulullah, senantiasa sikap kalian kepada saya ini sampai menjadikan orang-orang kufar sampai ingin mengincar saya. Dan itulah keadaan kufar. Kalau ada satu dari kalangan kaum muslimin agak jauh atau berada di luar dari kawanan teman-temannya, maka sudah pasti akan diincar. Sudah pasti akan siap untuk diterkam. Makanya ya ikhwan, jangan pernah menjauh dari kawanan teman-teman kita Ibaratnya seperti para serigala itu loh, ketika berjalan mereka akan bergerombol karena dengan bersatulah akan kuat. Kalau kita menjauh, kalau kita sering menyendiri, kalau kita mengasing dari kawan-kawan kita, kita sudah pasti akan diterkam oleh musuh. Maka Ka'ab bin Malik mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalian bersikap seperti itu saking lamanya. Sampai orang-orang kufar ingin menerkam saya, ingin mengincar saya. Hatta raghaba biya ahlus ahla syirk. Kata Ka'ab bin Malik. Dan saking sedihnya Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik dalam riwayat yang lain yang paling dikhawatirkan. Ka'ab bin Malik pada saat itu adalah beliau meninggal dalam kondisi seperti itu. Terus siapa yang nyolatkan? Itulah yang paling ditakutkan oleh Ka'ab bin Malik pada saat itu yang tidak ada pada saat itu tidak ada yang aku pikirkan yang lebih besar daripada seandainya aku mati kemudian aku gak disolati sama Rasulullah gak disolati sama kaum muslimin terus seperti apa nasibku atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sedangkan belum beliau belum membuka boykotnya sehingga aku menjadi terboikot selama lamanya terus jadi apa aku itulah yang paling dikhawatirkan oleh Ka'ab bin Malik maka melalui pelajaran ini hendaknya kita mengambil ibrah. Sikapnya Ka'ab bin Malik, kokohnya beliau, kesetiaan iman beliau. Surat tersebut justru dianggap sebagai bala. Maka beliau mengatakan, "Wahadi aidon minal bala." Ini juga termasuk ujian. Ujian apa lagi ini? Kata Yamam tu bihat tanur, maka aku pun mencari, aku pun menuju, bergegas untuk menuju ke tungku tungku panggang. Kan nur adalah tungku untuk memanggang roti. Fasajar tuha biha maka aku bakar surat tadi dengan panggangan tadi. Ini juga mengandung pelajaran yang sangat berharga. Maka insya Allah akan kita urut dan akan kita datangkan dari beberapa kalam para ulama seperti Al-Imam al Qayyim dalam Zadul Ma'ad tentang pelajaran ini. Ini ya ikhwan mengandung pelajaran tentang kesetiaan iman bahwasanya Ka'ab bin Malik bahkan di saat masa yang paling sulit sekalipun beliau tetap setia dengan iman. Beliau tetap setia dengan kawan. Dan beliau sama sekali tidak ada terbetik keinginan untuk meninggalkan kaum muslimin. Untuk meninggalkan dan misah, memisahkan diri dari saudara-saudaranya kaum mukminin walaupun sesedih apapun, sekecewa apapun, seduka apapun dan sebesar apapun luka itu. Jangan pernah kamu terbetik dalam benakmu untuk meninggalkan kawan-kawanmu. Sesakit apapun hatimu disakiti oleh mereka, sedalam apapun kekecewaan dirimu yang kau rasakan dari sikap mereka, jangan pernah sekalipun terbetik kamu untuk meninggalkan mereka, karena mereka adalah kawan terbaikmu, apapun keadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Jadi suatu hari nanti apabila kamu disakiti atau merasa kecewa dengan teman-temanmu, jangan sekali-kali kamu punya pikiran untuk meninggalkan mereka. Di saat yang paling sulit sekalipun, jangan pernah terbetik untuk meninggalkan mereka, pergi dari mereka, mencari teman yang lain. Jangan pernah. Tapi hadapilah dengan sifat, dengan sikap yang dingin. Jangan pernah terbetik untuk meninggalkan mereka. Di sini Kaab bin Malik berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, yang sudah nggak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kita mungkin sudah stres kalau seperti ini, atau mungkin sudah bunuh diri, kalau orang itu lemah. Bagaimana? Gak ada yang ngajak bicara. Selama berpuluh-puluh hari sampai tiga puluh hari sampai sebulan gak ada bicara kemana-mana gak ada yang ngajak bicara gak ada yang jawab salam gak ada yang ngajak ngomong. Apa enggak? Stres seseorang apa enggak? Rasanya sudah ingin mati saja. Tapi tidak dengan Ka'ab bin Malik. Beliau masih kokoh dan tegar di dalam keimanannya. Dan ini juga sebagai pelajarannya ikhwan bahwasannya di saat yang paling kecewa sekalipun hati boleh panas tapi pikiran harus tetap dingin. Diingat, hati boleh kecewa. Perasaan boleh sakit. Hati boleh terluka tapi pikiran ini harus tetap jernih. Jangan berpikir ngawur. Jangan sembrono. Jangan gegabah. Hati boleh panas tapi pikiran harus tetap dingin. Marah boleh, kecewa boleh, sakit hati boleh. Tapi goblok jangan. Jangan sampai bertindak bodoh. Jangan sampai bertindak sembrono, jangan sampai bertindak ngawur. Maka itulah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dari kemarahan. Kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, lata gdob, lata gdob, lata Karena godob, kemarahan seseorang, kekecewaan seseorang, ini akan menghilangkan akal, akan menghilangkan rusak rasionalitas seseorang sehingga menjadi bodoh. Sembrono akhirnya ngawur, nekat, wis gak ngurus. Ngawur pokoknya akhirnya gara-gara marah. Betapa banyak manusia seperti itu. Ketika dikuasai oleh amarahnya jadi ngawur. Hilang kendali. Akhirnya nggak peduli apapun diterjang. Nah ini jangan seperti itu. Sakit hati boleh, panas dalam hati boleh, tapi pikiran ini harus tetap berjalan harus berpikir sehat, harus akal sehat. Sebagaimana Ka'ab bin Malik ini. Gak bisa dibayangkan kayak apa sedihnya, kayak apa kecewanya dalam hati. Tapi pikirannya masih main. Akalnya masih mikir. Akalnya masih dingin. Kalau saya ikut kepada Malik Ugosan, nanti saya akan agama saya akan semakin hancur. Dan ini bukan pilihan yang bukan pilihan yang tepat. Maka hati boleh panas, tapi pikiran harus tetap dingin. Dan ini juga sebagai pelajaran ketika kamu bertikai atau ketika kamu berselisih dengan kawanmu, jangan lakukan hal-hal yang melenceng. Karena apa? Kalau kamu melakukan hal-hal yang melenceng, ini akan semakin memperlihatkan bahwasanya kamu yang salah. Kalau ada dua orang yang bertikai, masing-masing bertikai, masing-masing nggak akur, kalau masing-masing ini masih berada pada jalannya, ini berarti pertikaian yang sehat. Karena keduanya masih berada di atas jalan yang tepat. Tapi kalau sudah ada dua orang atau dua kelompok bertikai, setelah bertikai satunya tambah jauh, tambah ngawur, tambah ngawur, berarti itu sebagai bukti bahwasanya dia yang salah. Paham? Sebagaimana ke Abdi sini, enggak nggak kemudian karena dia ada masalah dengan kawan-kawannya kemudian dia ngawur, semakin melenceng, semakin jauh. Itu jangan. Karena kamu kalau bertikai dengan kawanmu, ada masalah dengan kawanmu, kecewa dengan kawanmu, kemudian kamu sembarangan, kamu semakin malah melenceng, melakukan hal-hal yang bodoh. Ini akan menunjukkan, manusia akan tahu bahwa kamu yang salah. Ingat, pertikaian itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji dengan pertikaian, Allah menguji dengan perselisihan. Siapakah manakah dari hambanya yang kembali kepada Allah dan manakah dari hambanya yang konsis di atas kebenaran. Pertikaian itu juga ujian dari Allah. Kalau kita mengeluhkan pertikaian di kaum muslimin yang segini banyaknya masing-masing membawa bendera sendiri-sendiri, mengaku benar sendiri-sendiri, kita akan sedih sebenarnya. Tapi kalau kita kembali kepada itu adalah ujian dari Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ombak itu besar kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin agar seorang itu semakin mencari keselamatan dengan perahu yang besar juga. Maka ombak itu tidaklah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala besar. Ujian dan gangguan di dunia ini tidaklah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena Allah itu ingin agar engkau semakin mencari jalan keselamatan. Itulah hakikat dan itulah hikmah di balik ujian perselisihan. Semakin besar gelombang, semakin dahsyat gelombang pertikaian dan arus dan juga badai, semakin besar badai yang menerpa, berarti itu Allah Subhanahu wa taala ingin agar kamu semakin kuat gandolane. Paham? Paham ya, kawan? Semakin dijadikan kencang anginnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dijadikan besarnya badai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti akan Allah itu ingin kamu itu pegangannya semakin kuat. Sebagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala di sini menguji Ka'ab agar Ka'ab lebih kuat lagi dalam berpegang teguh dengan keimanannya. Dan ini juga sebagai pelajaran. Ada berapa tadi sudah? Tiga ya. Poinnya dari pelajaran Kaab, dari sikapnya Kaab bin Malik ini, kekokohan dan juga kesetiaan Kaab bin Malik ini. Poin yang ketiga. Dulu sudah pernah saya sebutkan tanda orang kecewa yang syar'i dengan kecewa yang enggak syar'i. Kalau kecewa yang syar'i itu kalau kamu kecewa dengan kawanmu dalam satu masalah, ya wes masalah itu saja, jangan diikut-ikutkan yang lain, jangan dicampur aduk. Jangan dibesar-besarkan dengan yang lain. Ka'ab bin Malik di sini ada masalah dengan kawan-kawannya. Ya wes masalah ini saja. Jangan kemudian karena kamu kecewa dengan kawanmu, jangan kemudian karena kamu kecewa dengan kaum muslimin yang ada di sekitarmu, kemudian kamu semakin mencari-cari masalah dan semakin memusuhi mereka apalagi berkawan dengan lawan. Ini bahaya sekali. Maka kalau kamu kecewa itu boleh dengan gurumu, dengan kawanmu itu boleh. Tapi kalau dalam masalah satu itu ya wes satu itu saja, jangan merembet yang lain. Di sini Ka'ab bin Malik nggak mau merembet kepada yang lain, nggak mau kemudian berkoalisi dengan musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Raja Ghassan. Karena Raja Ghassan adalah musuhnya Rasulullah ini. Jadi ini datang tawan dari musuh. Maka kalau ada satu masalah diselesaikan, jangan malah ditambah-tambahi, jangan kemudian malah dicampur aduk semuanya, dijadikan kesempatan untuk melawan dan untuk melakukan kebodohan, tindakan bodoh. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini adalah ibtilaun minallah wa imtihanun li imani wa mahabbatihi lillahi wa rasulih wa idharun lis sahaba annahu laisa mimman dha'ufa imanu. Ini adalah ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah kepada Ka'ab bin Malik. Dan ini juga adalah dohirnya memang ujian, tapi dalamnya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah kepada Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena dengan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada para sahabat semuanya bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah orang yang kuat imannya tidak tergoyahkan, tidak terombang-ambingkan dengan dahsyatnya badai yang menerpa. Maka ini adalah pujian terhadap Ka'ab bin Malik sehingga sahabat semuanya tahu bahwa Ka'ab bin Malik jauh amat sangat dari sifat nifak. Maka ini adalah tabriah kata Imam Ibnu Qayyim ini adalah tabriah pembebasan diri. Pencucian nama baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik namanya harum tidak sedikit pun terlumuri dan ternodai dengan nikah. Itu ya ikhwan. Jadi ini adalah tabriah dari Allah kepada Ka'ab bin Malik. Sedikit pun tak tergores. Sedikit pun tak tersayat. Dengan sifat nifak. Buktinya ketika ditawari untuk meninggalkan kaum muslimin, Ka'ab bin Malik memilih untuk tetap menetap di situ. Maka ini adalah tabriah pembebasan Pencucian nama baik Ka'ab bin Malik kepada para sahabat semuanya. Sehingga mereka tahu bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah orang yang jauh dari nifak. Dan bahwasanya Ka'ab bin Malik bukan termasuk orang yang lemah imannya. Bahkan termasuk orang yang kokoh imannya. Dan Ka'ab bin Malik juga walahu wa mimman tahmiluhu ragbatu fil jahi wal mulk ma'hujranir rasul Fahada fihi tabri'atullahi lahu minan nifaq wa idharu quwwati imani wa sidqih li rasulih wal muslimin. Dan juga Ka'ab bin Malik bukan termasuk orang yang menginginkan dunia. Buktinya ditawari dunia, gak mau. Gak hasrat, gak level, gak doyan. Memilih untuk tetap bersama Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Kata Imam Ibnul Qayyim juga wajabruhu wa walutmuhu bih ini termasuk ma min tamami nikmatillah alaihi wa bih termasuk ke kemuliaan dan juga kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik. Wajabrihi likasrih dan ini adalah termasuk mengobatinya Allah Subhanahu wa taala kepada lukanya Ka'ab bin Malik. Menutup celahnya Ka'ab bin Malik. Wa hadzal bala'u yudhiru lubbar rajul wa sirrahu wa bima yantawi alaihi dan balak seperti ini akan menampakkan isi hati seseorang. Dengan balak seperti inilah isi hati kita akan nampak. Dengan ujian seperti ini, diuji dengan kawan-kawan, dengan problematika, dengan adanya musyajar, adanya pertikaian dengan kawan, ini nanti yang akan menampakkan loop isi hati seseorang, kayak apa isinya, baik atau enggak, dengan ujian seperti ini. Fahuwa kalkir, Allah yukhrijul khabitha minat tayyib. Ini adalah seperti kir, seperti bakaran pandai besi dibakar yang akan mengeluarkan keraknya. Menjadikan besi itu bagus, bersih, murni dari kerak-kerak yang menodainya. Ini ya, ikhwan pelajarannya dari sikapnya Ka'ab bin Malik. Maka tolong kisah ini diingat betul dan dijadikan sebagai pedoman. Suatu hari nanti kamu akan menghadapi masalah. Dan juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim juga Syekh Ibn Baz dalam mensyarah penjelasan beliau bahwasannya sabiqatul husna punya simpanan-simpanan amalan baik yang dulu inilah yang menjadi sebab Kabi Ibn Malik itu kokoh. Apa tadi? Sabiqatul husna. Simpanan-simpanan amal baik yang telah lalu inilah yang akan membantu kita untuk kokoh dalam menghadapi musibah-musibah dan ujian-ujian. Maka hendaknya seseorang menimbun dan menyimpan amalan-amalan baiknya. Guna suatu hari ia butuhkan untuk menghadapi dahsyatnya gelombang kehidupan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, sabiqatul husna. Karena Ka'ab bin Malik memiliki simpanan-simpanan amalan baik yang sangat banyak sekali. Beliau adalah orang yang nggak pernah absen dalam peperangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah termasuk sahabat yang baik. Ini namanya sabiqatul husna. Punya simpanan-simpanan baik. Inilah yang menjadi sebab yang membantu di dalam kekokohan beliau. Maka sabiqatul husna punya timbunan amalan-amalan baik ini akan sangat membantu di dalam menghadapi musibah. Akan mengokohkan kaki kita, pilar-pilar kita yang menyangga keimanan kita akan menjadi kokoh dengan sabiqatul husna tadi. Dan ini juga sebagai pelajaran diperhatikan. Pelajaran yang sangat berharga bahwasanya seseorang yang punya sawabikul husna, punya amalan-amalan yang baik yang telah lalu. Jangan sampai rela untuk musnah dan sirna hanya gara-gara satu masalah sedikit saja. Paham? Ka'ab bin Malik sudah berjuang sepanjang hidupnya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ada terpanti sedikit masalah, kemudian semua kebaikan tadi harus hancur, harus musnah. Eman ya ikhwan. Seperti kita di sini. Kita sudah membela dakwah ini mati-matian. Kita sudah berikan segalanya untuk dakwah ini. Kita berikan segalanya untuk hidup kita ini. Kerja bakti sudah kita lakukan. Semuanya ada kegiatan-kegiatan dakwah sudah semenjak dahulu misalnya kita korbankan. Kemudian suatu hari nanti ketika ada misalnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyelamatkan kita. Misalnya kemudian ada satu kelas dengan gurumu, dengan ustadzmu, dengan kawanmu. Kemudian kamu setelah itu kamu marah, kamu ngambek, Kemudian semua amalan baik semua jadi payah mudah disahkan akan nggak ada. Masa ini kita iman. Masa nggak iman seperti itu? Kita sudah berjuang, kita sudah membela dakwah ini berpuluh-puluh tahun misalnya. Bahkan mungkin kita adalah murid terdahulu, murid yang paling lama misalnya. Yang telah mengorbankan segenap waktu dan umur kita untuk dakwah ini. Kemudian, taruhlah seandainya Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ada masalah dengan kawan kita. Masa terus semua amalan-amalan baik tadi kita sirnakan, kita musnahkan. Kemudian kita tinggal pergi. Dan kita tinggalkan kawan-kawan kita tadi. Masa seperti ini termasuk kebaikan. Paham? Jadi tolong diiman, Tolong disayangi. Jerih payahmu yang sudah kamu kurbankan, Seperti Ka'ab bin Malik di sini. Terus berpuluh-puluh perang, berpuluh-puluh jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjadi sia-sia gitu. Ditinggalkan sia-sia gara-gara ada masalah seperti ini. Terus kamu pergi dan kamu melupakan seluruh kebaikanmu yang pernah kamu korbankan. Kemudian ikut dengan Malik Ghassan, ikut dengan orang-orang kafir. Hanya mencari kenyamanan dan juga rasa aman sementara. Ini bukan termasuk pilihan yang tepat. Ini bukan termasuk pilihan yang cerdas. Maka sayangilah pengorbananmu Ibaratnya seperti santri sini berjuang mati-matian ngapal sampai capek-capek. Sampai nangis-nangis siang malam ngapal capek-capek. Ujung-ujungnya ketika ada masalah dengan gurunya kemudian marah, kemudian pulang. Terus sudah putus hubungan dengan gurunya. Mosok kok ngono nggak eman dengan seluruh perjuanganmu tadi. Ini sebagai nasihat bagi diri saya sendiri dan bagi antum semua. Karena kita nggak aman dari seperti ini, Ikhwan. Kekecewaan setiap hari menghantui, tiap malam Merasuk ke dalam mimpi kita. Setan selalu membisikkan untuk keburukan. Maka harus kita sering kita hibur dan kita lipur diri kita dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita dipisahkan dari kebaikan hanya gara-gara ada masalah sedikit saja. Maka ingat, sayangilah sawabikul husna, sabiqatul husna tadi. Jangan sampai kamu sia-siakan, jangan sampai kamu hadar. Jangan sampai kamu Hadar itu adalah tumpah sia-sia. Gara-gara hanya masalah seperti ini, maka Ka'ab bin Malik milih untuk menyayangi pengorbanannya selama ini. Masa sudah ikut berpuluh-puluh kali jihad bersama Rasulullah, kemudian sekali didiamkan Rasulullah demi untuk mendidiknya, kemudian dia marah dan kecewa, akhirnya pergi ikut menyambut tawarannya memiliki Ghostan. Ini bukan termasuk pilihan yang bagus. Ini bukan pilihan yang cerdas. Dan ini juga sebagai dalil ya ikhwan bahwasannya amalan itu bil khawatim. Amalan-amalan yang baik di ujung itu adalah sebagai bukti baiknya amalan di awal. Ini sebagai bukti bahwasanya amalan Ka'ab bin Malik di awal dahulu adalah amalan-amalan yang baik. Buktinya ketika di penghujung amalannya pun masih ternampak baik. Maka buruknya akhiran, buruknya khotimah adalah sebagai dalil buruknya amalan-amalan yang pernah ia lalui. Maka jangan sampai kita menutup hidup kita ini dengan keburukannya ikhwan dan kita senantiasa meminta kepada Allah husnul khotimah. Karena buruknya penutup, orang kalau mati buruk berarti segala atau kebanyakan kebaikan yang ia lakukan itu adalah jelek. Buktinya dia diberikan penutup yang buruk. Tapi kalau kebaikan yang selama ini ia lakukan adalah ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah nggak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Maka di sini Ka'ab bin Malik gak mau dia menutup membikin perpisahan, menulis perpisahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan buruknya nggak mau. Eman dengan amalan baiknya yang selama ini maka kita sayangkan kalau ada dari kita atau dari sebagian kawan kita yang gara-gara cuma karena masalah sepele kemudian marah. Kemudian ia menyia-nyiakan seluruh pengorbanannya selama ini. Carut marutnya dia di dalam dakwah. Deru debunya dia di dalam membantu dakwah ini kemudian semuanya harus sia-sia. Dan pergi dalam keadaan marah dan pergi dalam keadaan kecewa menuruti hawa nafsunya dan bisikan syaitan yang sementara maka ini sangat amat disayangkan ya ikhwan, jangan sampai seperti itu. Masalah ya ada masalah, diselesaikan. Jangan sampai kemudian membuat kita kalap dan lupa daratan dan kehilangan akal baik kita, akal mujur kita. Kemudian kita berbuat senonoh dan berbuat sembrono. Ini bukan termasuk kebaikan. Maka alangkah besarnya ikhwan, pelajaran pada kisahnya Ka'ab bin Malik ini mendidik kita untuk teguh. Sesulit apapun keadaannya, jangan sampai menjadikanmu semakin buruk karena ini adalah ujian. Dan ini sebagai dalil bahwasanya Ka'ab bin Malik tidak hanya mencari tempat yang nyaman, maka kita juga seperti itu seharusnya. Jangan hanya mengutamakan tempat yang nyaman, yang sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan keinginan kita. Pikirlah maslahat anak-anakmu, maslahat dirimu, maslahat keluargamu, anak istrimu bagaimana. Jangan hanya karena di tempat ini sudah nggak cocok dengan selera kita dalam sebagian masalah, kemudian kita niat pindah. Pindah kepada tempat yang lebih buruk. Ini bukan termasuk pilihan yang baik. Maka Ka'ab bin Malik bukan mencari nyaman. Ini kurang sedih bagaimana di Madinah. Dihajar selama berpuluh-puluh hari. Kalau seandainya Ka'ab bin Malik hanya mengutamakan nyaman, ia sudah berangkat ke Maliku Ghassan. Akan diberikan perlakuan yang baik serta harta dunia yang melimpah. Tapi seorang mukmin tidak itu yang dia cari. Tempat yang nyaman itu adalah ketika dia bisa memperbaiki dan membenahi agamanya. Itulah tempat yang paling nyaman di dunia ini. Dicatat. Tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah ketika kamu bisa memperbaiki agamamu, membenahi dirimu. Adapun masalah-masalah dengan tetangga, masalah-masalah dengan kawan, ini nomor kesekian. Yang penting kamu di sini bisa membenahi agamamu, anak istrimu, pendidikannya terjamin. Masalah-masalah itu tinggalkan itu untuk nomor kesekian ya ikhwan. Kita bukan hanya mencari tempat yang nyaman. Kita tidak hanya mencari tempat yang sesuai dengan selera, sesuai dengan kemauan, sesuai dengan otak kita. Tapi kita mikirkan yang jauh, masa depan anak-anak kita, masa depan kita, masa depan istri-istri kita. Harus kita pikirkan. Jangan hanya mengutamakan tempat yang nyaman. Ini Ka'ab bin Malik kalau cuma sebatas mencari nyaman, dia sudah berangkat. Karena sudah sangat gak nyaman di Madinah. Bumi-bumi sudah berubah. Tidak sebagaimana bumi yang dulu. Ini sudah sangat tidak nyaman sekali. Tapi beliau masih bertahan di atas ketidaknyamanan ini. Demi menjaga dan demi menyayangi agamanya. Maka kita juga harus seperti itu. Nggak nyaman-nyaman ya wis. Nggak nyaman nggak apa-apa. Yang penting agama kita selamat. Lah kok kita mencari nyaman, ya kita sudah nggak di sini sejak dulu-dulu. Mencari tempat yang nyaman sesuai selera. Sesuai hawa nafsu kita. Kesana kemari keluyuran. Kelayapan kesana kemari mencari kepuasan hawa nafsu ya. Kawan. Wis gak ada gini. Sudah nggak di sini dari dulu kita. Kalau cuma sebatas mencari nyaman dan mencari hawa nafsu. Tapi kita memikirkan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Nasibnya nanti bagaimana? Kalau seandainya kita pergi. Satu lagi poin, poin bahwasanya seseorang ketika menghadapi ujian itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesadaran kalau itu adalah ujian. Itu akan meringankan bebanmu betul. Kalau kamu sedang mendapat men men menjalani kesulitan dalam keadaan kamu itu sadar bahwasanya ini adalah ujian, alih-alih kamu mungkin bisa tersenyum daripada kamu merasa kesulitan. Buktikan kalau nggak percaya. Ketika kamu menghadapi kesulitan, sadarilah bahwasanya itu adalah ujian dari Allah. Bisa-bisa kamu malah tersenyum Ibaratnya kamu punya motor di luar, kemudian kamu pulang pergi pergi pergi atau keluar sudah motornya nggak ada. Kalau kamu itu sadar itu adalah di diuji atau digodain sama kawanmu, kamu lagu itu. Wah, gitu ibu bocah ini sepedaku di sini nggak no. Tapi kalau kamu merasa bosnya itu dicuri, oh, ya wes panik. Motorku dicuri, motorku dicuri gitu. Kamu juga seperti itu dalam menghadapi ujian kalau kamu itu sadar ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan saya hadapi ya Allah ujianmu ini dengan pertolonganmu. Sambil senyum malah. Tapi kalau kamu merasa itu adalah musibah, itu adalah benar-benar kehancuranmu, ya kamu akan panik. Buktikan kalau nggak percaya. Makanya kesadaran ketika men menjalani ujian itu sangat meringankan. Sadar bahwasanya itu adalah ujian. Kamu di sini sadar. Wahai aidon min wahadi aidon bala. Ngerti tidak ikut diuji. Diguyut tak mereka malik apa gitu buat dibakar mereka. Karena tahu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menghadapi ujian yang meringankan, salah satu yang meringankan tersebut adalah sifat sadar, kesadaran bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kamu akan menghadapinya dengan ringan. Seperti tadi perumpamaannya. Ketika kamu digidain digodain sama kawanmu, kamu kalau tahu itu adalah digodanya, kamu tenang-tenang saja. Sandalmu misalnya nggak ada, ya kamu tenang-tenang saja karena tahu itu digodain sama kawan. Apalagi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ujiannya adalah hikmah. Ujiannya adalah karena ada tujuannya. Itu ya ikhwan. Dan di sana masih ada banyak lagi pelajaran. Nanti juga akan kita baca kalamnya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam halaman 45. Tapi pada pertemuan yang akan datang tentang pelajaran sikapnya Ka'ab bin Malik. Padahal ini sudah di, menepati hati yang sangat sedih-sedihnya ini Ikhwan. Tapi beliau masih tetap tegar. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat-nasihat tadi bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi antum semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu